يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج قد هدية هدية من لبن هدية فاسألهما هدية من نبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في آثارهما فسقهما فعرفنا أنه لم يجب عليهما رواه مسلم فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود بل على أنه خالفهم في عادة أمورهم حتى قالوا ما نريد أن يدعنا منه شيئا إلا خالفنا فيه ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في مسجده نعم dari Hamad itu lihat footnote itu Hamad bin Salama Al-Thabit yaitu Thabit bin Aslam Al-Bunani al kasri Abu Muhammad muridnya Anas bin Malik Alladhi lazamuhu yang selalu menyertai Anas dan banyak mengambil riwayat dari Anas seorang sekolah Saleh Abid meninggal tahun 123 Hijriah dari Anas bin Malik Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bila hadatul mar'ah jika istri mereka haid e, jika haid seorang perempuan di tengah-tengah mereka Lam yu'akiluha Mereka tidak mau makan bareng dengan perempuan itu Walam yujami'uha dan tidak mau satu atap dengan perempuan itu fil buyut dalam rumah Kita perempuan akan disingkirkan di rumah tersendiri di belakang rumah orang-orang Yahudi jika istrinya haid maka di belakang rumah di masa Nabi orang Yahudi mereka punya gubuk di belakang rumah jika perempuan istrinya haid maka tidak boleh satu rumah dengan mereka mereka taruh perempuan ini menunggu masa haidnya selesai di gubuk itu Fasa'ala ashabuhun Nabi SAW maka para sahabat bertanya pada Nabi SAW tentang hal itu. Gimana sikap kita? Maka Allah turunkan Bisa nuzul untuk ayat Yas'alunaka anil haid. Maka bertanya kepadamu tentang haid. Kul fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah Kul huwa'adha katakanlah haid itu adalah kotoran Faktor nisa maka jauhilah perempuan fil mahid di tempat keluarnya darah haid isim makan biar cocok dengan sabda Nabi setelahnya kalau kita artikan isim zaman nanti sama dengan perbuatan orang Yahudi maka tinggalkanlah perempuan fil mahid ketika waktu haid nah, nanti berarti sama dengan perbuatan yang tidak tadi mahid di sini bisa isim zaman dan bisa isim makan namun kalau biar cocok dengan hadis di bawahnya maka makna yang tepat adalah isim makan. maka tinggalkanlah perempuan fil mahid di tempat keluarnya darah jauhilah perempuan yaitu di tempat keluarnya darah ataupun yang lainnya maka tidak perlu dijauhi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tahun ayat ini Isna'u kulla syai' maka lakukanlah segala sesuatu ila nikah kecuali hubungan suami istri. Maka berarti al-mahid di atas adalah tempat keluarnya darah bukan waktu keluarnya darah Bapala Rodalika maka keputusan Nabi ini sampai ke telinganya orang-orang Yahudi lalu mereka berkomentar mayoritas hal rojul tidaklah orang ini punya keinginan tidaklah orang ini ingin ayat-ayat untuk membiarkan satupun perkara kita kecuali dia selisihi maka orang Yahudi mengatakan Orang ini inginnya menyelisih semua apa yang kita lakukan. Maka datanglah Usaid bin Hudair. Ya, benar. Usaid bin Hudair bin Samad bin eh, atau mungkin Ubaik al Ansari al Ashali Nasabituna ila Islam Minal Ansar Termasuk orang yang eh, Segera masuk Islam Melalui Islam dari kalangan Ansar Ahdul Nukuba Salah satu Pemimpin Ansar Perwakilan Ansar yang berbaikat pada Nabi Lailatul akoba pada saat eh, eh, Baiatul akoba Hadara Uhudan mengikuti perang Uhud dan ketika ingat pada perang Uhud itu kaum muslimin buyar pada awalnya dan hanya ada beberapa gelintir orang saja yang bertahan di sekeliling Nabi. Maka Nabi Malsabadah dan beliau termasuk orang yang bertahan di sekeliling Nabi. Karena banyak orang yang maka kacau balau pencar dan ini beberapa orang saja yang bersama Nabi sedikit saja yang bersama Nabi dan kejadian ini eh, sama dengan atau mirip dengan kejadian di Hunain Namun juga demikian hanya sedikit yang bersama Nabi orang pada buya Nabi mempersaudarakan uh, eh, Usai bin Huda ini dengan Zaid bin Harsa dan tentang beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda nikmat Rasul Usai bin Huda, sebaik-baik orang adalah Usai bin Huda, bahkan Abu Bakar dan Abu Bakar Yopati memuliakan mendahulukan Usai bin Huda. meninggal di masa Umar tahun 20 Hijriah datanglah Ustadz bin Huda dan Abad bin Bishr Abad bin Bishr bin Wakash bin Zarbah bin Za'aura bin Abdul ashhal al-Ansari masuk Islam Qabla hijrah fil Madinah sebelum para lur adanya perintah hijrah untuk ke Madinah. Wasyai terang mengikuti perang Badar dan akan Masahid semua peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'asahu Rasulullah Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya ila di Sulaim untuk mengambil zakat Bani Sulaim dan Medina. Kemudian Nabi juga berkasih untuk Bani Mustalik berkaitan dengan Bani Mustalik kabilah Yahudi Wasyahidah Yamama mengikuti perang Yamama di masa Abu Bakar tapi kita ini Musailamah dalam rangka untuk memerangi Musailamah al qadda wa ubliya balaan hasana dan memberikan pengorbanan yang luar biasa pada saat perang itu perang Yamama hatta stusyida fiha sehingga meninggal lebih syahid di sana pada tahun 12 Hijriah dan pada usia 45 tahun Usaid bin Hudar dari Ansar Abad bin Bisar dari Muhajir Keduanya datang pada Nabi Memberikan usul kepada Nabi Sekalian supaya diselisihi Yaitu menyetubuhi perempuan haid kalau Yahudi yang tidak mau dekat-dekat perempuan haid Nabi cuma mengatakan e, dijauhi namun kecuali ya, kemaluannya maka Usaid bin dan ini seorang sahabatnya ini usul sekalian aja kita selisih 180 derajat Yahudi tidak mau satu rumah tas tubuh saja perempuan ya Rasulullah Ya Rasulullah sebenarnya Yahudi mengatakan demikian dan demikian Engkau ingin menyelisih semua perkara mereka Gimana? Apa tidak kita setubui saja perempuan Itu istri kita Biar sekalian menyelisih Yahudi 180 derajat Maka berubahlah peman muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sama-sama kami mengira <clears throat> Angkot wajah dan Nabi marah kepada dua orang ini Akhirnya keduanya keluar dari rumah Nabi. Fastak pastak hadiyatun. rumah begitu mereka berdua pergi datanglah hadiah hadiatun hadiah Mila labanin itu berupa susu pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu keduanya pergi datanglah hadiah berupa susu. Maka Nabi Arsalam mengirim seseorang fi asarihima untuk mengejar keduanya untuk manggil keduanya fasakohuma kemudian Nabi memberi minum susu kepada keduanya maka kami tahu bahasanya Nabi tidak marah dengan usul kedua orang tadi yang mengusulkan bagaimana kalau kita menjadi Yahudi 180 derajat kita setubuhi istri-istri pada saat haid Fahadar hadis maka hadis ini menunjukkan banyaknya syariat Allah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa menyelisih Yahudi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisih Yahudi dalam mayoritas perkaranya orang Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi bisa berkesimpulan orang ini tidaklah membiarkan satu penurusan kita kecuali diselisihi. Kemudian menyelisih Yahudi ini sebagaimana sanubayun akan kami jelaskan terkadang dalam asal hukum dan terkadang dalam sifat hukum. فمجانبة الهائج لم يخالف في أكله بل خلف في وجهه حيث شرع الله مقاربة الهائج في غير محل الأذى فلما أراد بعض الصحابة أن يهتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أبلال فيه أبلال عظيمة فابتدى النصارى ترك ذلك ترك ذلك كله كله ترك ذلك كله حتى أنهم لا ينجسون ينجسون لا ينجسون لا ينجسون لا ينجسون شيئا بلا بلا شرع bila syarhin min Allah fahadallahu ummata al alwastu alwasata alwasa li eh, laha ila wasa ila wasata ila wasatin ila wasatin yahudu kana aidan masru'an fastanaba ma lam fastinabu ma lam eh, fastinabu ma lam yasra yasra illahu istinabahu muqarabatan lil yahudi muqarabatan lil yahudi wa mulabasatun ma sara Allahu istinabahu istinabahu istinabahu istinabahu muqarabat muqarabatun lin nasara wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masalah menjauhi perempuan yang haid lam yukhalafu fi asli maka mereka orang-orang Yahudi tidaklah diselisih dari pokoknya namun mereka cuma diselisih dalam sifatnya mereka menjauhi perempuan kalau diselisih pokoknya berarti mendekati perempuan menyetubuhi perempuan namun yang diselisih sifatnya bentuk menjauhi orang Yahudi untuk menjauhnya menjauhi badan <coughs> nah, ini nah, acara Nabi menjauhi tempat keluarnya darah. Haid itu syara Allah, Allah gimana Allah mensyariatkan mendekati wanita yang haid asal biwari mahalil ada bukan di tempat keluarnya darah haid. Para mama kata kalas sebagian sahabat ingin ayat tadi yang melampaui batas dalam mukhalafah melampaui batas sehingga meninggalkan apa yang Allah syariatkan maka berubahlah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masalah ini yaitu masalah tohara maka orang-orang Yahudi itu memiliki ahlalun azimah itu memiliki belenggu yang sangat-sangat ketat aturan yang sangat-sangat ketat Fakta ada anasara maka nasara eh, bikin bid'ah karena syariatnya Yahudi itu syariatnya Nasrani karena Nabi Isa cuma mengurangi beberapa hal saja mengubah beberapa hal saja maka orang Nasrani membuat bid'ah dengan meninggalkan semua aturan-aturan rumit itu hatta orang sampai-sampai orang-orang Nasrani tidak menganggap ada satupun benda yang najis. lagi sunat syekh. Tidak ada satupun yang dianggap najis. Semuanya tohir. Bila syahin dan mereka lakukan hal ini tanpa syariat dari Allah. Maka Allah beri petunjuk pada umat ini Allah serta sikap pertengahan dengan apa yang Allah syariatkan untuk umat ini ilawah saten untuk bersikap tengah dalam masalah itu banyak najis sama najisnya nggak tanya caranya juga longgar <clears throat> Wa ingkana meskipun makan anil Yahud Apa yang jadi Perbuatan orang Yahudi Yaitu menjadi perempuan secara total Karena Aidon Masur anak sudah satu hal yang disyariatkan di masa orang Yahudi Maka <clears throat> menjauhi segala sesuatu yang tidak Allah syariatkan untuk dijauhi itu berarti mendekati Yahudi. Wa mula basatuma dan melakukan sesuatu yang Allah syariatkan untuk dijauhi berarti mendekati Nasrani. Saya baik petunjuk-petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. dalam masalah haid ini haid maka menjauhi sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dijauhi itu malah mendekati jadinya mendekati yang, yang disyaratkan untuk dijawab tempat keluarnya darah dan ada orang punya inisiatif untuk menjauhi perempuan ketika haid secara total. Maka jadinya mendekati Yahudi. Wa Tuma eh, sedangkan melakukan sesuatu yang disyariatkan untuk dijauhi jadinya terjerumus dalam mendekati Nasrani. Bagaimana usulnya usai bin Hudair tadi? Sudah kita setubuhi saja. Nah, malah ini mendekati Nasrani melakukan sesuatu yang diperintahkan untuk dijauhi diperintahkan untuk menjauhi tempat keluarnya darah namun malah dilakukan malah menyetubui ini mendekati Nasrani karena mereka layuna jisuna syai'an dan menganggap itu sebagai satu hal yang nasis maka yang tepat adalah mengikuti syariat yang ada petunjuk petunjuk itu syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Umama footnote 4 Soda bin Ajlan bin Hanil Harf bin Wahab al-Bahili Abu Umama Kunyahnya Abu Umama Nama aslinya yang tidak kita kenal sudah kita Dikatakan beliau mengikuti perang Uhud dan perang Sifin di barisannya Ali. Kemudian tinggal di Syam sehingga meninggal. Dan Amr bin Abasa Lihat sebut Amr bin Abasa bin Khalid bin Amir al ghadirah As-Sulami Abu Najih aslama qadiman masuk Islam sejak masa Islam di Mekah. Setelah masuk Islam, dia pulang ke negerinya. Setelah itu dia pergi ke kota Madinah. Sama kuat sebagaimana terdapat dalam rentetan hadis di atas. Hijrah ke Madinah ke kebelah Fathi sebelum Fatu Mekah. Fasyahidaha lalu beliau mengikuti Fatul Mekah Setelah itu beliau tinggal di Hims Dan beliau meninggal di Hims Pada masa khilafah Utsman Wakana qabla ayyuslim Dan Amr bin Abbasah ini Sebelum masuk Islam pun Iqtazal al-asnam menjauhi berhala Tidak pernah menyembah berhala Bagaimana beliau sebutkan dalam hadis di atas dia termasuk sahabat yang tidak pernah menyembah berhala atau meskipun di masa jahiliyah ya. Dia mengatakan kuntu wa ana fil jahiliyah azunnu anna nasa ala dolalatin. Aku dulu di masa jahiliyah aku yakin bahasanya manusia di atas kesesatan. Fa inam laitu ala syai' dan mereka tidaklah berada di atas kebenaran sedikit pun. Wahum ya'budun al-awthan karena mereka menyembah berhala. Qal fasami itu birajulin maka aku mendengar seorang di Mekah yukbiru akhbaran menyampaikan berita sebagai berita dan mengaku jadi nabi yaitu Nabi Sallallahu Fakoatu maka aku duduk ala rahilati di atas untaku. Pak tu alaihi maka aku menemuinya Faiza ternyata dia adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Mustakhfian Namun dia menyembunyikan diri Dakwahnya dakwah Ketika itu Nabi masih dakwah sembunyi-sembunyi Jaro'a alaihi kaumuhu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena menyakiti beliau kaumuhu kaumnya. Lihat foto 8 Maksudnya lahum jur'atun alaihi Mereka punya kelancangan dengannya Jur'ah maknanya aslinya saja'ah Berani, ikdam, berani Namun maksud di adalah Tersalat, tidak Menyakiti menindas dan menyakiti. lapak tu lihat sebelum sembilan. Eh dakhal tu pilih mata aku masuk kota Mekah dengan mengendap-endap dengan eh, hati-hati. Eh, Hatta tu sehingga aku bisa menemuinya bima kata di Mekah. Fakultulahu maka aku katakan kepada beliau kepada Nabi, ma anta siapakah engkau? Maka Nabi mengatakan ana nabiyun aku seorang nabi. Wa nabiun nabiyun apa itu nabi? Nabi mengatakan arsana ya Allah Allah ma mengutusku. Dan aku tanyakan bi aisya'in arsalaka dengan membawa apa Allah mengutusmu. Arsalani bi arhami wa kasril awtani wa ay la yushraku bihi syai'un Allah mengutusku dengan buah ajaran untuk menyambung kekerabatan, menghancurkan berhala dan supaya Allah diesakan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Man ma'aka ala hada. Siapa yang jadi pengikutmu dalam agama ini? Nabi mengatakan pun ada wanita, eh ada orang yang merdeka wa abdun ada juga yang budak. Wa ma'au dan bersama Nabi Yoma izin pada saat itu Abu Bakar ada Abu Bakar, wa Bilal dan Bilal. Maka aku langsung mengatakan ini mutabiuka. Aku mau jadi pengikutmu. Maka Nabi mengatakan Innaka la tastati'u dalika yaumaka hadha. Engkau tidak mampu untuk itu pada hari ini. Kau tidak bisa jadi pengikutku saat ini. Allah tara hali nasi. Tidakkah kau lihat keadaanku dan masyarakat sekelilingku? Namun nggak usah ikuti aku, jangan nggak usah tinggal di sini, jangan ikuti aku. Namun irci ila ahlika. Kembalilah kau ke keluargamu, ke kampungmu. Faidah sami tapi jika engkau telah mendengar aku, qad aku telah telah menang, aku telah muncul. ini maka datanglah temui aku. Fadhahabtu ila ahli maka aku pun kembali ke kampung halamanku. Waqatima Rasulullah kemudian aku mendengar Rasulullah tiba di kota Madinah. Waktu untuk fil ahli dan aku masih berada di tengah-tengah keluarga. Faja'atu atakhaffaru al akhbar atakhaffaru al akhbar maka aku mulai mencari-cari berita wa as'alun nasa hina qadima al madinata dan aku bertanya kepada banyak orang yang tiba di kota Madinah hatta qadima nafarun min ahli Yatrib sehingga tibalah sejumlah orang ahli Yathrib dari penduduk Madinah. Nama lain dari Yathrib, Madinah adalah Yathrib. Yaitu min ahli Madinah. Dan aku bertanya pada mereka, "Ma fa'ala hadha rajul alladhi al Madinata?" Apa yang dikerjakan oleh orang itu yang baru saja tiba di Madinah? Faqalu maka mereka mengatakan, "Ana su'ilai sura'un." orang banyak orang bersegera mengikutinya Wakat kaummu kaummu qatlahu dan kaumnya ingin membunuhnya. Falam yastati udhalika namun mereka tidak mampu untuk itu. Fa tul Madinah atau tul Madinah maka aku tiba ke kota Madinah tu alaihi lalu aku menemui Nabi. tu lalu aku katakan, Ya Rasulullah, arifuni? Ya Rasulullah, apakah engkau masih ingat aku? Aku katakan, nah, masih ingat. Luar biasa. Masih lelaki tani di Makkah. Engkau yang pernah menemui, menemuiku di Mekah. Fakultu ya Nabi Allah, Wahai Nabi Allah, akhbirni amma alamakallahu wa ajhaluhu. Wahai Nabi Allah, beri kata kepadaku ilmu yang Allah ajarkan padamu dan belum aku ketahui. Itu maksudnya akhfirni anis sholat, ajari aku tentang sholat. Kalau maka Nabi mengatakan Soli sholat al subuh Silahkan kerjakan sholat subuh Tuma aksir kemudian jangan ani salat di salat. Semua aksa ani salat dan jangan salat hatta tatlu asamsu sehingga matahari telah terbit. Hatta tartafi'a yaitu tepatnya ketika sudah meninggi. Kenapa tidak boleh salat pada saat matahari terbit? <coughs> Nah tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitanin karena mata itu terbit ketika terbit di antara dua tanduk setan. Itu ketika mata matahari terbit, iblis setan dan mendekatkan dan berada di posisi matahari sehingga setelah matahari terbit ya, dua tanduk setan, dua tanduknya Dalil bahasanya iblis punya dua tanduk. Wahina izin dan pada saat itu ketika matahari terbit, ya judulah hal kufar Bersujudlah orang-orang kafir itu penyembah matahari. Thumma sholli kemudian sholat. Silahkan sholat. Fa'inna sholata salata karena sholat ketika itu disaksikan. Mahduratun dihadiri. Lihat footnote 5. Tahduruhal malaikah. Dihadiri malaikat. hatta ya, yastaqilla azillu biramhi sehingga habislah bayang-bayang pompa maksudnya bayang-bayang benda itu ketika matahari di tengah tengah sudah tidak ada lagi bayang bayang maka pada saat itu tum akhiri anis salati jangan datang salat fa inna hina idin maka pada saat itu terus jauh jahanam neraka sedang dibakar. Faida akbara jika muncul alfai'u bayang-bayang matahari jatuh ke barat Fasali maka kerjakan salat Fa'inna salata masyudatun mahduratun Karena salat itu disaksikan dan dihadiri Demikian silahkan kerjakan salat Hatta tusali al-asra Sehingga engkau mengerjakan salat asar setelah engkau mengerjakan sholat asar, sum akhir anis sholat. Jangan sholat. Hatta terubah syamsu sehingga matahari benar-benar tenggelam. Fa'inaha karena senja matahari terubu tenggelam di antara dua tanduk setan. Bagaimana tadi? Itu setan mendekati matahari. Wahina izin judulah hal kufar dan pada saat itu orang-orang kafir menyembahnya dan seterusnya hadis diatkan oleh Imam Muslim demikian juga oleh Imam Ahmad ya, maka hadis ini dalil larangannya larangan tersebut Fakat Nabi SAW anis di waktu kulis samsi hurufi mu'alilan di anna tatlu'u wa tarubu baina kornei syaitanin wa annahu hina idzin yasjudu lahal kufar Maka Nabi SAW menarang sholat pada waktu matahari eh, terbit dan ketika matahari tenggelam. Mu'alilan dengan memberikan alasan. Bahasanya matahari itu tatlo terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud padanya. Maka dalam hadis ini terdapat larangan tasabu. Kenapa tidak boleh sholat? Karena supaya tidak tasabu dengan penyembah matahari. Padahal meskipun tidak ada niat untuk tasahuh. Adakah seorang muslim yang sholat pada saat itu di waktu terlarang dan punya niat tasahuh menyerupai penyembah matahari? Tidak. Pemaklumun anal mu'min layak layak itu sujuda illa lillahi ta'ala. Dan semua kita maklum tahu bahasanya seorang mukmin tidaklah bermaksud untuk bersujud dalam sujudnya kecuali untuk Allah bahkan aksarunas mayoritas manusia kot layak lamuna boleh jadi tidak tahu Anak tulu aha wa baha baina kornei syaitani Bahasanya Terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari di antara dua tanduknya iblis Bahkan boleh jadi manusia tidak tahu Ada orang sholat cuma niatnya sholat karena semangat sholat Abid ada orang yang gemar beribadah semangat nggak tahu kalau bagaimana isi hadis ini. Karena tidak tahu wala anal kufara yasjudun laha. Dan boleh jadi seorang ahli ibadah yang sampai sampai sholat di waktu yang terlarang tersebut itu tidak tahu kalau orang-orang kafir itu sujud pada matahari. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam naha anis salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat fi hadzal waktu fi waktu ini. Hasman dalam rangka untuk memutus materi tasabuh fikul tariqin dengan semua cara Maka ini dalil bahasanya tasabuh terlarang larangan tasabuh itu tidak memerlukan niat. Itu niat tasabuh. Cukup ketika seorang itu dinilai menyerupai orang kafir meskipun dia tidak punya niatan melakukan hal itu untuk menyerupai orang kafir maka dia terjumus dalam dosa menyerupai orang kafir ketika dia berniat untuk menyerupai orang kafir maka itu dosanya lebih besar bisa bahkan bisa jadi kekufuran Wa yadhharu ba'du fa'idati dzalika dan nampak manfaat bagian keterangan di atas Di anna min sofi'a al musyikin al-yauma bahasanya safi'ah penyembah benda langit, benda angkasa al musyikin penyembah matahari dan yang lainnya itu safi'ah namanya. Terus safi'ah penyembah eh, benda angkasa al-musyrikin yang musyrik pada saat ini yaitu di zamannya sekul Islam miman yudhirul Islam namun dia orang ini menampak nampakkan eh, Islam namun yu'adhimul kawakib sangat mengagung-agungkan benda langit Wis'amu dan mereka atau diantara mereka mengira annahu yukhatibuha bahasanya mereka berdialog dengan benda-benda langit tersebut menyampaikan bihawahiji hajat-hajat mereka. Wes judulah dan sujud padanya. Wen haro dan menyuleh korban. bah dan menyuleh korban. Bahkan sang Islam menemukan orang yang aku Islam namun pada hakikatnya adalah Sofiah penyembah tidak penyembah matahari meskipun pada saat itu ya, mereka ya, Так, пустите потом мотары там. بسم الله وبركاته صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ini kalau salat ini salat isra tidak apa-apa ya yang terlarang itu kalau pasca pasca kalau sudah enggak ya ya, ya tergantung eh? tergantung terbitnya matahari juga tergantung apa ya tergantung subuhnya kan subuh kan masih muda setelah subuh terus berpikir sampai terbit matahari terbit matahari itu kan iya belum meninggalkan kita terus kemudian apa ke eh masjid sebelum masuk masjid kan belum iya gimana ketika waktu apa waktu terbit matahari dapat gangguan nggak apa-apa kemarin kan ada kalau itu ya jangan masuk masjid waktu-waktu yang dilarang itu nah, itu saw kali itu tapi pendapat yang pendapatnya Syekhul Islam ya, yang dikuatkan Syekhul Islam ya nggak boleh itu waktu sholat sunnah mutlak kalau mau kaya tuh masjid tetap yang lainnya maka boleh kan ya enggak matahari selesai topik sudah tidak lagi dalam proses waktu kalau dari itu kan kalau dia salat salat kubiah subuh dan salat salat subuh dia menunjukkan kubiah subuh ada ada sahabat yang kayak gitu dan tapi uh, sunnah takriri ya sunnah sahabatnya seperti itu dan Nabi tidak salahkan ada dua alternatif bisa setelah subuh dan bisa setelah terbit matahari kalau yang hadis kauliyah itu setelah terbit matahari tapi ada hadis ya, perbuatan sahabat dan nanti lihat dan nanti diamkan setelah subuh Iya, Iya, tak kopi. Katanya sakit. Alhamdulillah.